sudah dilarang, awas jangan lakukan itu. Itu dimurkai Allah Azza wa Jal, malah dilakukan. Maka hal itu menyebabkan Allah murka. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka, maka Allah menyebutkan falamma asafuna falamma intaqamna falamma asafuna intaqamnahum. Ketika mereka membuat murka kami, maka kami akan siksa mereka. Hadirin kaum muslimin, ini termasuk diantara kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tidak tiba-tiba menyiksa. Tidak tiba-tiba menimpakan siksaan. Tetapi terlebih dahulu Allah mengutus para rasul. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami menyiksa sampai kami mengutus rasul Ketika Rasul telah menyampaikan hujjah, ternyata manusia mengingkarinya, menyelisihinya, maka di saat itulah Allah murka. Ketika Allah murka dengan sebab tangan-tangan manusia, dengan sebab perbuatan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Ad-Da'u wa dawa wa anna al-ma'siyata tadur wa la budda. Ketahuilah sesungguhnya kemaksiatan kepada Allah pasti membahayakan. Pasti ada madaratnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu kecuali di situ ada mara bahaya bagi umat manusia. Tidaklah Allah memerintahkan kepada sesuatu kecuali di situ ada kemanfaatan bagi umat manusia. Ketika ini dilanggar, maka pasti membahayakan manusia. Hadirin kaum muslimin, akan kami sampaikan beberapa yang beliau sebutkan dalam kitab ad dawah Dawa tentang bahayanya kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan kita melihat resiko yang akan didapati oleh orang yang bermaksiat mudah-mudahan hal itu menghentikan kemaksiatannya yang pertama ya kaum muslimin kemaksiatan itu menghilangkan hidayah dan menghilangkan ilmu yang bermanfaat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan وجعل الله سبحانه وتعالى عقوبة للإنسان على insan سلب الهدى salbul huda wal 'amal nafi' Allah jadikan di antara hukuman terhadap manusia yang melakukan kemaksiatan hukumannya adalah akan dicabut petunjuk yang Allah telah berikan padanya dan Allah akan cabut ilmu yang bermanfaat yang telah dia pelajari. Hadirin kaum muslimin, ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Seorang yang tadinya telah mendapatkan hidayah, misal hidayah berupa semangat dalam menunaikan ibadah sholat, itu petunjuk. Dia selalu hadir berjamaah lima waktu, tetapi akibat kemaksiatannya itu melemah. Bahkan sampai tingkatan dia tidak lagi sholat berjamaah, Bahkan sampai tingkatan menyenyakan sholat. Dia sholat kadang dan kadang kalau tidak sholat. Itu disebutkan dalam Al-Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدْعُوا الصَّلَاةَ wattab'u syahawat akan datang masa-masa itu di mana orang-orangnya menyenyakkan ibadah salat kadang salat kadang tidak salat salatnya tidak benar tanpa tumaknina dan mereka cenderungnya mengikuti syahwat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kemaksiatan berupa meninggalkan sholat itu akibat dari kemaksiatan yang dilakukan sebelumnya. Kemaksiatan yang berikutnya akibat kemaksiatan yang sebelumnya. Dan itu adalah hukuman, iqab, siksaan dari Allah Azza wa Jal. Melemahnya petunjuk, melemahnya iman, berkelanjutan terus sampai wal'iyadu billah orang tersebut keluar dari Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana lawannya iman dan takwa itu mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Maka kebalikannya maksiat membahayakan pelakunya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada seorang yang Masya Allah Dia berilmu Dia lama taklim Masya Allah Bertahun-tahun mungkin dia sudah Merasakan lezatnya ilmu Tetapi lihat Karena kemaksiatan yang dilakukan olehnya Ilmu itu mulai Pudar kesemangatannya Mulai berkurang kecintanya dengan ilmu sampai pada berubah pada dirinya seakan-akan dia tidak pernah duduk di majelis ilmu ilmunya entah kemana billah dan itu adalah hukuman dari kaum muslimin yang harus kita waspadai yang berikutnya kaum muslimin disebutkan oleh Imam qayyim semua kita butuh dengan rizki dari Allah rizki yang halalan yang taiban yang membawa kebaikan semua kita butuh itu. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh penghasilan. Tentunya yang kita inginkan yang halal, yang tayyib. Rizki akan dihalangi sampai kepada kita. Dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh kita. Nabi kita alaihi menyatakan wa inna allaha la yahrumul abdu 'ala rizqi Wa inna Allah la mayr la yuhrimu rizqan lil 'abdi bidambihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan rizki dari seorang hamba bidambihi asabahu dikarenakan dosa yang dia lakukan. Au fi Hadis ini kaum muslimin menunjukkan bahwa Rizki itu Allah yang ngatur. Siapa yang bermaksiat akan dihalangi rizkinya. Sebagaimana lawannya. Siapa yang bertakwa Allah akan limpahkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Allah akan berikan segala problematika adanya solusi dari masalah-masalah kehidupannya dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lawan dari ketakuan adalah kemaksiatan. Kemaksiatan itu menyebabkan terhalanginya rizki. Dan itu adalah sesuatu yang merugikan. Bagi kehidupan kita, duniawi kita. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan ukhrawi kita. Seandainya ada yang mengatakan Bagaimana dengan orang-orang yang kafir? Rezekinya lancar. Hartanya melimpah. Kata kaum muslimin, harta yang mereka miliki itu tidak halalan dan tidak toyiban. Semakin mereka kaya, mereka bersyukurnya bukan kepada Allah, tetapi kepada Tuhan-Tuhan mereka. Itu semakin syirik. Semakin mereka kaya, perbuatannya semakin mungkar, semakin maksiat. Mereka tidak bersyukur atas nikmat itu. Maka hal itu menambahkan siksaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, lain in syakartum lazidannakum Walin kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmatku atas kalian. Namun kalau kalian kufur, maka sungguh adabku sangat syadid, sangat keras. Orang kafir yang hartanya banyak, dia tidak mungkin bisa bersyukur. Dia, dia pasti kufur nikmat. Yang pertama, dia meyakini rezeki itu bukan dari Allah. Itu sudah kufur nikmat. Itu sudah syirik besar, kekufuran yang nyata. Menisbatkan kenikmatan yang mereka rasakan, rizki yang mereka dapati, uang yang melimpah, bukan dari Allah. Kalau begitu mendatangkan apa bagi mereka? Azab. Siksaan. Semakin banyak harta, semakin maksiat. Karena tidak mungkin mereka beribadah kepada Allah. Semakin bermaksiat, semakin bermaksiat, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan meninggalkan perintah Islam dan melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Dan itu adalah kemaksiatan. Bukan itu yang kita inginkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau dalam hadis yang disahihkan dalam kitab eh, Rawi Ahmad fi Musnadih Imam Ahmad meriatkan dalam musnadnya dan hadis ini sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza Allah yu'ti lil 'abdi ma min ad-dunya ma yuhib." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari harta yang melimpah ruah, apa yang diinginkan dikasih, dikasih. bahwa alamasihi ala ma'asihi. Namun dia terus di atas kemaksiatan-kemaksiatannya. Fa'lam innahu istidraj. Ketahuilah itu tak lain adalah istidraj. Sedang diluluh. Kemudian Rasul membacakan ayat Al-Qur'an hatta idana ah, idza nasumadzukiru ketika mereka telah lupa terhadap ajaran-ajaran para rasul mereka telah lalai dari peringatan-peringatan para Rasul. Fatahna alaihim akan kami bukakan bagi mereka abwab min kulli syai segala pintu keberhasilan. Mereka melanggar ajarannya Rasul malah justru dibukakan bagi mereka kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak kemakmuran duniawiya yang sangat banyak. Fatahna alaihim kami bukakan bagi mereka abu kulli syai, kulli syai. Silakan makan dunia ini. Silakan kamu foya-foya. Silakan kamu bergembira di dunia. Hatta idza farihu bima utu aghadnahum baghtatan. Sehingga ketika mereka sedang bergembira dengan apa yang kami berikan kepada mereka berupa duniawiyah, kami siksa mereka secara tiba-tiba. beli fihi Mereka sudah dalam keadaan terumuri dengan maksiat, terjatuhkan pada dosa dan mereka terkena siksa yang begitu dahsyat. Apakah itu yang kita inginkan? Tentunya bukan. Hadis yang tadi kami sampaikan, Allah menghalangi rizki dari seorang hamba. Rizki yang halalan, yang taiban bidamin yusibuhu karena dosa yang dilakukan olehnya. Karena itu ya kaum muslimin ketika kita dalam usaha serap, dagangan sepi, atau mungkin ternak banyak yang mati, atau mungkin kendala apa? Kita banyak istighfar. Kita banyak istighfar, introspeksi diri. Ini akibat maksiat-maksiat yang kemarin saya lakukan. Ini dosa ini, menghalangi sampainya rizki yang halal, yang taib, Merujuklah kepada Allah, ya. ya inabah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya wa muslimin akibat dari dosa dan kemaksiatan. Yang pertama, ancaman hilangnya hidayah dan hilangnya ilmu dari diri kita karena kemaksiatan. Dan yang kedua, terhalanginya rizki yang halal dan yang taiban bagi kita karena kemaksiatan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari kemaksiatan dan dosa dan dari akibat kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Aku kali hada fastaghfiruh. Innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an kami berikan contoh akibat dari perbuatan maksiat langsung seorang mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla misal seperti makanan dan minuman dari hasil yang haram. Allah akan berikan hukuman. Doanya tidak pernah didengar dan tidak akan dikabulkan. Ini satu hal yang menakutkan. Kita butuh kepada Allah kita butuh kesehatan, keselamatan, perlindungan, pertolongan, rizki, macam-macam. Ketika kita melakukan memakan yang haram, meminum yang haram, atau dari penghasilan yang haram, berdoa tidak dikabulkan. Itu hukuman bagi kaum muslimin. Mari kita introspeksi diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu. ثم ذكر الرجل يدل السفر أشعد أخبر يموت إلي يموت يدي للسماء فيقول يا رب Ya Rabb, Ya Rabb, wa mat'amu haramun, wa masyrubu haramun, wa ghadibil haram, fa anna istajabulah. Ada seorang yang safar panjang, rambutnya acak-acakan, bajunya dekil, kucel, bau. Dia dalam keadaan sendirian. Butuh pertolongan Allah Azza wa Jal karena tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Genting kondisi orang ini. Butuh pertolongan sekali. Dia pun mengangkat tangannya, dia tahu dia punya Rob yang mendengarkan doanya dan pasti mampu mengabulkan. yang segala galanya dia tahu itu. Karena itu dia mengangkat tangannya ke atas dan berdoa memanggil Robnya Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Rabbku wahai Rabbku wahai Rabbku Memohon pertolongan dengan betul-betul bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Tawasul dengan nama-namanya. Namun ya sini. Hamba ini makanannya dari penghasilan yang haram. Minumannya juga dari yang haram. Pakaiannya diberi dari penghasilan yang haram vitamin, suplemen yang masuk ke tubuhnya dari yang haram. Rasul katakan, fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya? Hadirin kaum muslimin. Sangat rugi sekali. Orang yang bermain riba umpamanya. Riba itu ya muslimin sebuah dosa yang hari-hari ini merebak. Orang tidak malu lagi dengan ribawi. Ditawar-tawarkan. Pinjam berapa, pinjam berapa. Bunganya sekian persen, sekian persen. Bahkan ada yang berkedok kerjasama modali dengan bagi hasil 70-30. 30 persen bagi pemodal. Tetapi syaratnya modal itu harus utuh tidak boleh kurang. Itu hutang bang. Kalau yang namanya kerjasama, jikalau ada kerugian, apalagi terkena musibah, maka yang modali uang dia juga harus menanggung kerugiannya. Tidak ada jaminan uang harus pulang, uang harus utuh. Dia pengennya uangnya utuh, dia pengennya 30 persen. Melebihi bank konvensional, yang 2% atau satu setengah atau di bawah satu. Ini 30% dan mengatasnamakan islami. La hawla wa la quwata billah. Sangat mengerikan. Akibatnya bagi kaum muslimin hancur. Umat Islam tidak mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jal. Karena faktor ini. Umat Islam jadi rendah. Karena faktor ini bagi kaum muslimin. Nabi SAW menyatakan, Ida tabayaktum bil inati. Apabila kalian sudah transaksi, terbiasa dengan ribawiyah, merebak riba di kalangan kalian. Kemudian kalian terlena dengan pertanian, urusan duniawi. Kalian terlena dengan peternakan kalian. Raditu mizar kata Nabi. Wa'udnum adnab al-baqar, itu bijar terlena dengan usaha-usaha dan kalian meninggalkan jihad yakni meninggalkan untuk memperjuangkan agama Allah sedikit yang mau ta'lim sedikit yang mau mengajarkan ilmu sedikit orang yang peduli dengan Islam di saat itu Allah berikan hukuman apa itu sallallahu alaikum dhullah Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Itu hukuman dari kaum muslimin. Yang langsung Allah timpakan. Kaum muslimin banyak. Tapi kualitasnya sangat sedikit. Kuantitasnya jumlah banyak. Tetapi kualitas imannya sangat sedikit. Sehingga musuh tidak takut dengan umat Islam. Akeh tok. Tetapi kekuatan iman sangat lemah. Itu semua akibat dari dosa dan maksiat. Akibat dari tidak mau belajar tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk tetap belajar dan mengajarkan ilmu untuk tetap beramal dengan ilmu yang kita pelajari, untuk tetap kita meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Jangan menghalalkan segala cara ketika kita dalam keadaan terpuruk dalam usaha kita. Jangan kemudian kita berpikir nanti kalau sudah kaya tobat. Jangan deh Ya kalau engkau jadi kaya masih mending pak. Sudah maksiat, sudah ribawi, bangkrut, bahkan hilang hartamu dan tidak pernah berkunjung tobat sampai mati kere miskin di atas maksiat kepada Allah Azza wa Jal enteng perenteng pak dunia akhiratnya kosong apa yang akan dia harapkan lagi billah.